Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita ambil dikit lagi barakallahu fikum. Qala Al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih dalam kitab Lum'atul I'tiqad Setelah kita membahas seputar kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimatullah alaih yaitu sangat kuat sekali beliau di dalam mempertahankan pendapat yang sahih, pendapat yang kuat yaitu mengenai Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Kemudian berikutnya kata beliau di sini bagian atas ya berarti ya, bagian atas yang kemarin menyebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya Imam Ibnu Qudamah mengatakan di situ Fi qaulin Nabi SAW innallaha yanzil ila samai dunya. Ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Wa innallaha yura fil qiyamah dan bahwasanya Allah taala bisa dilihat dari kiamat wa ma asbaha dzalik wa ma asbaha hadil ahadits dan juga yang semisal hadis-hadis ini. Nah, kita lihat halaman yang ke-42 itu ya. Ya kan Bawah itu kan? Ya bukan? Ya, iya bukan? Ya kan? Nah, kita lihat Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala Lamma dzakara al-musannif rahimahullah taala wujub al-iman bi nusul asma was sifat itu ya. Ya. Tatkala al-musannif yaitu al-Imam Ibnu Qudamah Muwafaquddin ingat-ingat Muwafaquddin itu gelarnya. Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahmatullah alaih setelah beliau menyebutkan wajibnya beriman terhadap dalil-dalil asma' was sifat ala ma ja'at fil kitabillah was sunnati rasulih sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya arada an yadhkura madhhabas salaf beliau ingin menyebutkan prinsipnya para salaf wa namadid dan juga menyebutkan cuplikan min aqwalihim dari sebagian ucapan mereka fi hadzal maqam dalam pembahasan ini fa dzakara kalaman Imam Ahmad kemudian beliau menyebutkan salah satu ucapan Ha? Salah satu ucapan yang disebahkan kepada Imam Ahmad wa kalaman Imam Syafi'i dan ucapan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah wa kalaman li Abdullah bin Mas'ud dan juga ucapan yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa kalaman li Amirul Mukminin Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz dan juga kalam ucapan Al-Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala wa kalaman li Auza'i dan juga akan menyebutkan ucapan Imam Auza'i nanti akan disebutkan semuanya imam ahli sunnah di waktu Imam Auza'i termasuk imam al-sunnah di waktunya, di zamannya. Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahmatullah alaih. Kullu hada sayati insyaallah. Ini semuanya akan datang insyaallah taala. Fa hadhi namadit. Inilah cuplikan-cuplikan min aqwalis salaf as-salih dari ucapan-ucapan para pendahulu kita yang saleh fi hadzal bab dalam masalah bab ini. Cuplikannya apa sih cuplikannya itu? Nah barakallahu fikum. Nah kita lihat satu aja, dikit aja cuplikannya. Naam nu'minu biha. Yang kita semuanya wajib beriman dengannya. Ini sebelum di sebelum disebutkan cuplikannya ya. Kita wajib mengimani dengannya. Dengan apa? Dengan pembahasan-pembahasan yang sudah kita lewati mengenai Allah turun ke langit dunia satu. Yang kedua Allah Taala bisa dilihat di hari kiamat. Itu yang kedua. Itu kita wajib beriman dengannya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala yaqulu Imam Ahmad nu'minu biha ay bihadin nusus. Kita wajib beriman dengan dalil-dalil ini nuzulullah azza wa jalla ila samai dunia turunnya Allah taala ke langit dunia kapan turunnya kapan turunnya ke langit dunia alhamdulillah Alah bahas kapan? Naam asan seperti ke malam terakhir. Dari wakili ya. Nah, barakallahu fikum seperti ke malam terakhir turun ke langit dunia. Turunnya bagaimana? Alhamdulillah. Turunnya bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Selesai. Kalau bagaimananya enggak usah mikir lagi sudah. Kalau bagaimana langsung arahnya wallahu alam itu aja. Maknanya baru anda sebutkan. Makna turun itu apa? Turun yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala selesai. Bagaimana turunnya? Enggak usah panjang lebar, enggak usah pusing-pusing wallahu alam itu. Kalau bagaimananya kaifiahnya kita enggak tahu. Nah, Kita lihat sini. Wa ma asbaha dzalik dan yang semisal itu wa annahu yura yaumil qiyamah iya, ayanan bil absar. Bahwasanya Allah taala bisa dilihat dari kiamat ayanan dengan mata kepala, bil absar dengan pandangan-pandangan. Hari kiamat bisa dilihat. Ya rahul mu'minun bi absarihim ayyanan Paham ya? Orang-orang mukminin melihat Allah taala dengan na barakallahu fikum pandangan-pandangan mereka secara apa? Langsung tanpa perantara. Datang dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar, bagaimana? Segenap para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Rabb kita nanti hari kiamat? Akhirnya Rasulullah memberikan apa? Salah satu kias, semacam kiasan jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Hal tudamuna fi ru'yatil eh, fi ru'yatil syams laysa dunaha sahab? Qalu la ya Rasulullah. Hal tudamuna fi ru'yati al-qamar lailatal badr? Qalu la ya Rasulullah. Innakum sataranahu kadzalik. Artinya apa? Apakah kalian antrian berdesak-desakan ketika melihat apa? Matahari yang di bawahnya tidak ada awannya. Paham ya? Enggak mendung maksudnya. Desak-desakan enggak melihat matahari? Enggak. Mereka tidak ya Rasulullah, apakah kalian berdesak-desakan antrian ketika melihat bulan purnama? Eh? Kata mereka tidak ya Rasulullah, Inna innakum satarawna kadzalik. Nanti kalian akan melihat seperti itu caranya, cara melihatnya. Al mar'u bil mar'i eh barakallahu fikum. Nam apa itu? cara melihatnya seperti cara melihat bulan, bukan zat Allah Taala zat bulan. Paham ya? Seperti itu. Jadi, nah barakallahu fikum kaifiyahnya seperti kaifiyah melihat bulan, enggak antrian, enggak tumpuk-tumpukan, enggak desa-desaan seperti ketika ketika melihat bulan. Bukan Allah Taala seperti bulan. Paham ya? Lal mar'u bil mar'i, bukan zat Allah seperti zat bulan, bukan itu. Wa ma asbaha nusus dan semisal dengan dalil-dalil ini. Yaqul nu'minu biha wa nusadnam wa nusaddiq biha khilafan mutabi'ah alladziina la yu'minuuna biha wa yuqabilunaha bitakdzib aw bitta'wil wa tahrif kita beriman dengannya dan membenarkannya eh, dalam rangka apa dalam rangka untuk menyelisih orang-orang mutabi'ah perhatikan kitabnya itu ya yang mereka tidak beriman dengannya dan mereka justru apa menghadapinya dengan eh, takdzib mendustakannya wa ta'wil mengubah maknanya wa tahrif sama kalau ta'wil berarti umum Ta'wil ini maksudnya apa? Ta'wil ta'wil yang madmum, tahrif maksudnya. Itu kesimpulannya barakallahu fikum, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti malam terakhir, turunnya hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala bagaimananya wallahu a'lam. Dan juga meyakini bahwasanya Allah taala bisa dilihat nanti di dua tempat. Pertama di hari kiamat, yang kedua di surga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. nasallahu as-salamata al-afiyah fid dunya wal akhirah. rabbil alamin.